Ini bab sama seperti yang lalu. Ucapan-ucapan yang menunjukkan perbuatan-perbuatan yang merusak tauhid seseorang. Pada bab yang ke-41 Beliau menyebutkan fala taj'alu lillahi dan wa antum ta'lamun. Setelah dalam ayat itu Allah menyebutkan tentang kekuasaan yang mencipta menurunkan hujan, membentangkan bumi dan seterusnya. Kemudian Allah mengingatkan fala taj'alu lillahi dan wa antum ta'lamun. at membuat tandingan-tandingan itu banyak ragamnya dan itu adalah syirik. Seperti diterangkan oleh Ibn Abbas, Akhfa min min namr Nah, di sini dalam bab ini ketika seorang itu menisbahkan rahmat atau nikmat yang dirasakannya setelah tadinya dia dalam keadaan kesulitan, sengsaraan, dia menyatakan bahwa seakan-akan kesenangan yang dia peroleh itu adalah karena usahanya. Ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Nau' min al-isyrak bi rububiyah." Termasuk jenis syirik rububiyah. Ketika dia seseorang itu menyandarkan nikmat itu kepada usahanya, kepada kemampuannya Kemudian yang kedua, kata beliau, kalau dia menisbahkannya kepada Allah, kalau dia menisbahkannya kepada Allah, tapi menganggap bahwa dia berhak menerimanya dan memang pantas menerimanya, ini adalah kata beliau nau minat tarafu wa ta'ali merasa tinggi dan merasa hebat dalam sisi uluhiyah ubudiyah merasa dia memberi piutang kepada Allah yang harus Allah bayar memberi jasa kepada Allah yang harus Allah penuhi punya hak yang dia berikan kepada Allah yang harus Allah tanggung Allah penuh jadi dia tidak tidak meyakini bahwa nikmat yang dirasakannya itu adalah murni karunia Allah. Murni karunia Allah. Kemampuan dia, usaha dia, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kepandaiannya, kecerdasannya, kemudahan-kemudahan yang dia dapatkan dalam perjalanan mencari maishahnya, itu adalah anugerah dari Allah. Betapa banyak orang yang kemudian memang dia itu punya gelar sarjana, punya keterampilan, akhirnya toh juga menganggur, tidak bisa mencari uang, ditanggung orang lain, punya kepintaran, punya kecerdasan. Ini peringatan dan itu termasuk hal-hal yang meruntuhkan, merusak tauhid. Nah, dari sisi dari sisi itu. Nah, satu sisi dia menganggap bahwa usaha apa namanya keberhasilan itu adalah karena usaha dan ini adalah syirik rubbiyah dan satu sisi dia merasa bahwa dia punya hak yang harus dipenuhi oleh Allah yang harus ditanggung oleh Allah bukan murni karunia Allah jadi dia menganggap dia punya sesuatu yang memang Allah pantas untuk memberi saya saya memang punya hak Allah tahu saya memang berhak untuk mendapatkan ini Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang itu juga disebutkan oleh Allah nanti cerita tentang Fir'aun tentang Harun yang di dalam surah Al-Qasas Allah sebutkan. Nah, di antara tafsirnya qala Mujahid hadza bi amali wa ana mahququn bihi. Kesenangan ini, rahmat ini, kenikmatan ini setelah tadinya dia dalam keadaan sengsara, kesulitan, banting keringat, peras tulang, dia keluar rumah sampai petang malam kadang-kadang mungkin berbulan-bulan pergi dari rumahnya berminggu-minggu ataupun mungkin tahunan merantau untuk dapatkan nah hasilan bahkan sampai ke luar negeri segala itu merasa bahwa hadza bi amali wa ana mahququn bihi dan saya memang berhak ini karena usaha saya ini karena kepandaian saya ini karena saya memang berhak menerimanya. Wa Ibnu Abbas yuridu min indi. Ya, ini dari dari sisiku. Jadi semua itu muncul berasal dari dari dia. Dia menganggap bahwa keberhasilan tersebut, kesuksesan hidup tersebut itu berasal dari kepandaian, kepandaiannya, kemampuannya. Nah, dalam dunia ini tercela, lebih-lebih dalam urusan akhirat. Lebih-lebih dalam urusan akhirat. Nah. salah satu bentuk syukur kepada Allah itu adalah i'tiraf bin nikmat. Mensyukur ini mengakui nikmat tersebut. Bahwa nikmat itu artinya bahwa nikmat itu adalah memang karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Murni dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah apapun nikmat yang kamu rasakan maka itu adalah dari dari Allah. Semua kesenangan yang kita terima, semua kemudahan yang kita rasakan, kelapangan dan kelonggaran itu murni dari Allah, bukan karena kita berhak. Bukan karena kita kita pandai. Bukan karena Allah punya tanggungan yang harus dia penuhi dari hak kita wajib bagi Allah dan mesti bagi Allah untuk memenuhi memberikannya kepada kita. Tidak. Itu murni tafaddul dari Allah, karunia dari Allah. Dalam urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan akhirat, nikmat kita mendapatkan ilmu, nikmat kita mudah mencari ilmu, mudah memahaminya, mudah menghafalkannya, mudah mengamalkannya, mudah menyampaikannya. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, murni dari Allah. Bukan karena kepandaian yang menyampaikan, bukan karena kecerdasan kita. Ya. Nah, bukan karena kesungguhan kita, bukan karena kekuatan kita dan nah. Maka yang seperti itu harus kita yakini. Bahkan disebutkan oleh Syekh bahkan ketika seorang itu di dalam perasaannya di dalam perasaannya muncul terbit bahwa yakni Nah, bahwa ketika seorang itu muncul dalam perasaannya bahwa itu nikmat <clears throat> kesenangan tersebut. Kata beliau, "Faman kana indahu syu'urun Faman kana indahu syu'ur fi dakhil nafsihi. Siapa yang punya perasaan di dalam jiwanya, dalam lubuk hatinya, annahu huwa sabab. Annahu huwa sabab limaharatihi. Kemahirannya, jaudatihi, kepandaiannya, kebagusannya dalam wahidqihi dalam kecerdikannya, kecerdasannya, Fahadha lam yashkur an Berarti dia tidak mensyukuri nikmat. Nah, itu berarti dia bukan mensyukuri nikmat. Dia nisbahkan perolehan tersebut, hasil tersebut, karena dia merasa ini karena dia usaha, usaha dia. Bagaimana caranya? Ya artinya kita akan sering menasihati anak, mungkin saudara kita. Sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh berusaha, nanti akan dapat. Tetap, ya tetap kita ingatkan bahwa itu semua adalah memang karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah terlalu mulia. Allah itu karim dan hayyun karim disebutkan dalam hadis. Maha pemalu dan karim, sangat pemurah malu ketika melihat hambanya menadahkan tangannya lalu turun dalam keadaan hampa. Allah pemurah. Dia tidak akan menyia-nyiakan upaya orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh meminta dan berusaha. Nah, ketika seorang itu menampakkan yakni usahanya, upaya sambil dia tetap bersandar kepada Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan upaya dan usaha tersebut. nah, nah ini yang harus kita sudah disebutkan bahwa ini termasuk diantara hal-hal yang membimbing kita, menjaga kita untuk tidak kufur kepada nikmat-nikmat Allah. Seperti yang sudah kita berulang menyebutkan bahwa rukun syukur itu ada tiga. Mengakui nikmat nikmat itu di dalam hati, meyakini nikmat itu di dalam hati sebagai sebuah kenikmatan dan memuji memuji Allah yakin bahwa itu adalah pemberian dan nikmat dari Allah, kemudian lisan kita memuji-muji Allah, lalu menggunakan nikmat-nikmat tersebut, anugerah tersebut untuk semakin taat kepada kepada Allah. Ini rukun syukur yang tidak mungkin yang artinya tidak mungkin orang itu dikatakan bersyukur bila salah satu dari ketiga hal ini tidak ada dalam hati. Apalagi disebutkan oleh beliau tadi. Ketika dalam lubuk hati seseorang dia merasa mendapatkan keberhasilan tersebut karena upaya, karena kepandaiannya, karena kecerdasannya, berarti dia tidak bersyukur kepada kepada Allah. Hmm, kenapa? Dia menisbahkan usahanya keberhasilan itu kepada sesuatu selain Allah. ini kepandaian dia. Nah, nah kemudian yang di, di dalam ayat itu, hmm. nah Ada dua sisi makna kata beliau rahimahullah. Walain adaqnahu rahmatan minna min ba'di darra massathu. Sungguh ini jawaban ini sumpah. Kata Allah, kalau kami cicipkan kepadanya rahmat dari kami setelah dia merasakan darra yang menyentuhnya, setelah dia mendapatkan kemudaratan, kesulitan, pasti ini jawaban sumpah pasti dia akan mengatakan hadali ini memang hak saya ini memang hak saya ayat ini juga ini semana dengan kalimat yang berikutnya dalam ayat yang berikutnya disebutkan oleh beliau wa qauluhu qala inna ma utituhu ala ilmin indi Marun mengatakan bahwa dia mendapatkan perolehan harta tersebut itu karena ilmu yang ada padaku ilmu di sisiku Kata kata ada kata kata ada, ala ilmin minni biwujubil biwujuhil makasib. Karena ilmu yang ada pada saya tentang berbagai macam bentuk upah usaha. jadi karena kepandaiannya paham dia seluk beluk usaha untuk cari uang, dia berhas, berhasil mendapatkan kekayaan. Nah, Wakala akharun yang lain mengatakan ala ilmin minallah anni lahu ahlu. Ala ilmin minallah Ya, ini berdasarkan ibu dari Allah bahwa saya memang layak. Saya memang berhak. Wahada makna qaul mujahid utitu ala syaraf. Ini pernyataan Imam Mujahid bahwa maksudnya utitu ala ilmin ini utitu ala syaraf karena kemuliaan saya. Karena memang saya berhak. Nah, kalimat yang ini yang disebutkan oleh beliau tadi rahimahullah, Syekh ada dua bentuk pengingkaran dari ini dari bentuk pengingkaran orang yang tadinya dia kesulitan kemudian mendapatkan rahmat lalu mengatakan la yaqulanna hadza atau kalimat innama utituhu ala ilmin indi ini ada dua bentuk yang berkisar padanya makna ayat tersebut. Yang pertama mengingkari bahwa nikmat itu dari Allah, dari karunia Allah. Mengingkari bahwa nikmat itu karunia Allah. Nah, dia menyandarkan, tapi dia menyandarkannya, menyandarkannya kepada usaha dan kepandaiannya. Nah, ala ilmin indi biwujuhil makasib. Ini yang pertama. Yang kedua, dia mengingkari bahwa Allah punya karunia, punya pemberian. Dia mengingkari kalau itu adalah pemberian Allah. Dalam artian, dia seolah-olah menganggap bahwa dirinya memang punya Allah itu punya kewajiban untuk memenuhi haknya. Dia yang berjasa kepada Allah lalu Allah harus membalas. Jadi bukan murni pemberian dari Allah. Dia menganggap kalau yang ketanya pertama tadi dia menisbahkannya kepada kemampuan kemampuannya. Yang kedua lebih parah tentunya, dia menganggap bahwa Allah lebih berhak. Allah dia lebih apa namanya? Allah lebih wajib. Memang wajib dan pantas untuk memenuhi haknya. Karena itu adalah kewajiban Allah. Seolah-olah dia sudah melakukan sesuatu yang Allah harus balas. Ini yang, yang sering kita katakan idlal. Bukan idlal, idlal. Mudil. Orang yang mudil. Merasa sudah memberi, harus dapat banyak. Dapat imbalan. Ya, mudil. Nah, ini juga dua-dua ini adalah naam kedua perkara ini kata beliau rahimahullah, naam khairu syakirin lillah Kedua bentuk sikap ini adalah khairu syakir lillah. Nah. Nah. Ayat yang disebutkan tadi itu baca tadi wa ma bikum min nikmatin faminallah. Surat An-Nahl itu ayat 53. Nah, harus kita ingat kalimat nikmah nakirah dalam siyak nafyun dalam siap susunan kalimat negatif menunjukkan apa? Umum. Apapun yang kamu rasakan menimpa kamu dari kenikmatan, apapun nikmat itu, maka itu adalah dari Allah. Nah, sehingga dikatakan oleh beliau, walau hasalat laka hadhi nikmat bi ilmika. Walaupun kamu dapatkan, kamu peroleh nikmat itu dengan ilmumu. Siapa yang memberikan kamu ilmu? Tadi di khutbah tadi ingatkan kita. Takhrujuna min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu keluar dari perut ibu kamu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ditempeling, dibanting. Betapa banyak bayi-bayi yang tidak berdosa itu Kubur hidup-hidup. Cincang orang tuanya. Dilemparkan ke tong sampah. Belum lama kita dapatkan. Nah, nggak bisa apa-apa. Nggak tahu dia siapa orangnya membuangnya, siapa yang mengangkatnya, siapa yang menimangnya. Nah, baru sudah ada telinga, mata, jantungnya berdenyut, otaknya ada. Nah, seiring perjalanan waktu Allah jadikan berfungsi akal tersebut, berfungsi hatinya, berfungsi telinganya, matanya. Nah, setelah itu mestinya kita bersyukur dengan pemberian Allah tiga pintu-pintu ilmu pandang penglihatan pendengaran dan akal diingatkan kita kita keluar dalam dari rahim ibu kita dari perut ibu kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa sudah punya sudah pandai kita begitu keluar bisa pandai cari nasi cari uang nah. mungkin ini kita punya pengalaman kecil marah sering di sering tidak dapat digodain oleh saudara kita orang lain lebih tua. Nah, ada mungkin diambil jajanannya. Nah, nah apalagi dalam urusan akhirat. Nikmat-nikmat tersebut Kalaupun kita merasa bahwa itu adalah dari ilmu, dari kepandaian, dari kemahiran, dari keterampilan, kecerdasan kita, itu semua adalah pemberian Allah. Itu semua adalah pemberian Allah. Yang punya profesi tetap, yang punya profesi tidak tetap. Nah, itu semua sama. Semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling pandai bersyukur, dia pandai menempatkan nikmat tersebut untuk semakin tunduk kepada Allah. Semakin tunduk kepada Allah. Nah, semakin dia gunakan nikmat tersebut untuk semakin dekat kepada kepada Allah. Nah, itu dalam urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat. Ilmunya semakin banyak, nah, amalannya semakin baik, dan kemudian semakin tawaduk kepada Allah dan tawaduk kepada Allah. Baik, nah, kemudian ini ada kisah sebagai syawahid juga bentuk bagaimana Allah memberikan nah, bagaimana Allah memberikan perumpamaan banyak hal dalam Al-Quran juga ada. Tadi disebutkan oleh Khatib. Surat Saba. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surat An-Nahl. Juga disebutkan bagaimana dahulunya sebuah negeri. Yang aman sentosa, subur makmur, tentram. Tapi kemudian karena mereka membangkang. Mengkufuri nikmat Allah. Allah ganti kenyamanan keamanan mereka dengan rasa takut kemudian rasa kenyang mereka, nikmat mereka mereka mudah, kemudahan-kemudahan yang mereka mendapatkan rezeki diganti oleh Allah menjadi nah, kelaparan. Sabak, negeri Sabak dulu memang terkenal negeri yang nah layani subur makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dengan sad ma'aridnya bendungan ma'arid yang dulu sudah jauh lebih terkenal bendungan tersebut Ya. Nah, itu nah apa namanya mereka buat dengan cara yang sederhana. Luar biasa. Menampung air yang sebegitu besarnya jumlahnya kemudian untuk mengairi negeri-negeri yang di sekitarnya dan membuat subur wilayah tersebut. Nah, dan masih tersisa sampai sekarang di daerah Ib yang mereka banggakan sebagai liwaul khabar bendera hijau yang memang terkenal paling subur di ketika itu dan daerah dekatnya itu dekat Ma'rib itu memang apa namanya tidak terlalu jauh. Nah, tapi ketika ini Allah sebutkan di dalam ayat tersebut, fa'arabu fa'arsalna alaihim sailal arif. Mereka membangkang, mestinya mereka bersyukur kepada Allah, tapi mereka gunakan nikmat tersebut untuk kufur kepada kepada Allah. Tidak mereka akui nikmat itu dari Allah tidak mereka puji Allah sebagai yang memberi nikmat dan mereka gunakan nikmat itu untuk nah, berbuat maksiat durhaka kepada Allah dan itu selalu disebutkan oleh Allah. Hati-hati kita dengan yang namanya dosa. Allah sebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an bahwa Allah membinasakan satu kaum bukan karena Allah zalim, tapi karena kan, dikarenakan dosa yang mereka mereka perbuat fadam dama alaihim rabbuhum bidzambihim Ngeri kita melihat keadaan-keadaan seperti ini. Rakyat-rakyat masa masyarakat atau bangsa-bangsa yang terdahulu mereka luar biasa. Kalau kita bandingkan, nah sebagian dari mereka negeri-negerinya yang kita lihat sekarang mungkin bekas-bekas sisanya seperti negeri Petra, ya daerah istilahnya mereka menamakannya Petra, tapi itu daerah negeri Madain Saleh. Madain Saleh. Itu tempat yang luar biasa gunung-gunung batu yang dipahat menjadi istana-istana maka belum tentu orang-orang sekarang mampu untuk membuatnya. Tapi mereka tidak bersyukur pada Allah, kufur, mengingkari bahkan memusuhi Rasul yang datang kepada mereka. Maka nikmat yang mereka rasakan itu digantikan dengan kehancuran dan kebinasaan. Begitu juga umat-umat yang lainnya. Allah ingatkan di dalam surat Al-Ankabut. Nah, semua yang dibinasakan oleh Allah itu disebabkan oleh dosa dosa mereka. Faminhum man khasafna bil ard. Ada yang dibenamkan dengan ke dalam tanah, ada yang ditenggelamkan di lautan, ada yang di nah, dihantam dengan suara yang menggelegar petir. Nah, semua karena karena dosa. Nah, angkalnya adalah tidak mensyukuri nikmat yang Allah yang Allah berikan. Menisbahkan nikmat itu bukan kepada Allah, atau menisbahkannya kepada Allah tapi menganggap bahwa dia ber, merasa berhak. Memang Allah mesti memberikannya kepada saya. Memang ini hak saya, jatah jatah saya. Ayat ini disebutkan di nah, dikatakan oleh para ulama ada kemungkinan ini berlaku umum tapi yang dituju dengan ayat ini ada namanya berlaku umum. Tapi orang-orang yang beriman dia akan menjaga dengan dengan keimanan keimanannya terjaga dari sikap-sikap seperti ini. Seorang muahid akan terjaga dari sikap-sikap seperti ini. Dari sikap-sikap dan ini perbuatan kufur, perbuatan kufur. Sebagaimana dalam ayat berikutnya, "Falanunab bi an naladina kafaru." Nah, itu dilanjutkan oleh eh, apa dalam ayat dalam alam surat tersebut Allah lanjutkan dengan kalimat itu dan pasti akan kami terangkan kepada orang orang-orang kafir itu apa yang telah mereka perbuat. Nah, menunjukkan bahwa perbuatan seperti ini kufur kepada Allah. apalagi dalam ayat lanjutan itu dia mengatakan wala irruji'tu ila rabbi inna lil indahu lal husna. Kalau aku dikembalikan olehnya ini kepada Allah, kalaulah nanti anak ifrat artinya anggaplah kalau nanti aku dikembalikan kepada Allah, pasti aku akan dapatkan yang lebih baik di sisi Allah nanti. Nah. وعن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله Rasulullah الله alaihi wasallam يقول inna thalathata min bani Israel abrasa wa aqra'a wa a'na Cerita Rasulullah ini bukan cerita Israeliat. Ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan cerita Israeliat, bukan dongeng Israel, tapi cerita dari Rasulullah. Kalau cerita Israeliat itu kita bisa dapatkan dari misalnya Wahab bin Munafi. Nah, cerita tentang yang terdahulu dari Abdullah bin Salam sampai diselah kepada Rasulullah sallallahu dari Abdullah bin Amr misalnya atau dari Muhammad Al-Qurazi atau dari tabi'in yang lain. Nah, itu juga boleh kita katakan mungkin adalah kisah Israelia. Tapi kalau ini ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah kau qauliyah. Jadi bukan kisah Israelia. Dalam Al-Qur'an apalagi itu bukan kisah Israelia. Nah, itu wahyu Allah, Al-Qur'an yang menceritakan. Kala, ada tiga orang di kalangan Bani Israel abros berpenyakit kulit belang atau apalah sopak penyakit yang menjijikkan penyakit kulit dan menjijikkan wa aqra botak kepalanya tuh licin tidak ada rambutnya sama sekali tidak tumbuh-tumbuh rambutnya yang ketiga a'ma buta fa an yabtaliyahu Allah ingin menguji mereka Allah ingin menguji mereka Ujian. Ingat ya kalau kita lihat nanti di sini, ujian Allah itu bukan perkara yang sulit ternyata. Kesenangan juga ujian. Tadi dicontohkan oleh beliau Khatib tentang sahabat dan tentang keluarga Nabi Daud alaihi salam. Kita lihat lagi dalam kisah sebelumnya, dalam ayat yang sebelumnya tentang Nabi Sulaiman alaihi salam, putra Daud. Nah, putra Nabi Daud bagaimana beliau alaihi salam nah berkata kepada para pembesarnya, ayyukum ya'tuna apa namanya beliau minta siapa yang diantara kalian bisa membawa arsh ratu saba itu ke sini. Nah, Ifrit menyanggupi. Nanti kalau sebelum kamu ber, Anda berdiri menyambut, saya sudah datang. Tapi ada orang yang diberi ilmu oleh Allah menyatakan sebelum kelopak matamu bergerak, saya berkedip, saya sudah membawanya dan belum berkedip selesai berbicara, ternyata arsh tersebut, singgah sana tersebut sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman. Hada min fadli Rabbi. Hada min fadli Rabbi. Ini karunia dari Rabbi. Lihat, beliau bukan karena beliau seorang nabi, tapi memang begitulah rasa syukur dan ditunjukkan. Nah, seorang raja besar, seorang raja besar yang kekuasaannya luar biasa sampai jin dan binatang pun pun ikut dalam pasukannya, ditundukkan oleh beliau oleh Allah untuk beliau. Angin pun ditentukan oleh Allah untuk jadi kendaraan beliau. Hada min fadli Rabbi. Liyabluwani. Aashkur am akfur. Untuk Allah menguji aku. Apakah aku bersyukur atau aku ber, atau kufur. Ini juga jadi ujian itu ujian itu bukan hanya kesempitan hidup, kesusahan, sakit, anaknya nakal, tidak mau belajar, istrinya ngadat nah ya nah, atau tetangganya atau yang lainnya nah, pekerjaannya tidak kelar tidak tidak menghasilkan nah, belajar tidak bisa bisa itu juga hanya itu uji ujian ingat ya. salaf kita pun juga mengatakan kubutuli nabi bin bidarra sabarna kami diuji dengan darra dengan kesulitan dengan himpitan, dengan tekanan, intimidasi, diusir, nah, kekurangan makan, bahkan dikurung selama tiga bulan, tidak diberi makan oleh orang-orang Quraisy. Tiga bulan atau tiga tahun itu di lembah Syi'ib Abu Talib tiga tahun. Subhanallah. Dalam keadaan mereka makan pecah-pecah mulut mereka makan rumput-rumput kering sampai terdengar tangis raungan anak-anak yang kelaparan dari balik lembah. Nah, bukan hanya nah, nah, kami bisa sabar. Wabtulina bisarra falam nasbih. Tapi kami diuji dengan kemudahan-kemudahan, rezeki, kenikmatan. Ternyata kami tidak bisa sabar. Nah, bukan mereka gunakan untuk maksiat kita. Nah, tapi tidak seperti mereka bertahan bersabar seperti menghadapi cobaan itu. Merasa kurang syukur mereka kepada Allah atas nikmat, ini mereka mengatakan seperti itu, apalagi kita. Fa'aradallahu an an yabtaliyahum. Allah ingin menguji mereka, kata Rasulullah. Faba'atha ilaihim malak. Allah mengutus kepada mereka satu malaikat. Fa'atal abrad. Dia datang kepada orang yang berpenyakit sopak atau kulit. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaih. Apa yang engkau sesuatu yang engkau sangat yang yang sangat engkau sukai, yang sangat engkau inginkan. Qala launun hasan wa jildun hasan wa yadhhabu anni alladhi qad qadira an-nas bi. Aku ingin warna yang bagus, kulit yang bagus dan hilang dariku sesuatu yang manusia merasa jijik qadara an-nas bihi karenanya. Manusia merasa jijik kepadaku karena karenanya supaya hilang. Qala kata Rasulullah famasahahu fadhahaba anhu qadara qadaruhu. Lalu malaikat itu mengusap tubuh orang tersebut. Maka hilanglah qadaruhu, kotorannya, penyakit penyakitnya. Wa utiya launan hasan, diberilah orang yang sopak tadi yang telah sembuh ini tadi warna kulit yang baik, yang bagus, warna yang bagus, wajil dan hasanan dan kulit yang bagus. Qala kemudian malaikat itu berkata lagi, fa ayyul mali ahabbu ilaik? Harta yang seperti apa yang kamu sukai? Qala al ibil. Ada pula yang mengatakan al bakar. Unta. Tapi yang rajin itu adalah unta. Syakka Ishaq. Rawi yang sampai kepada Nabi dalam mata rantainya. Salah satunya adalah Ishaq Wallahu alam Ishaq bin Rahwiyah atau yang lain. Fa'utiya naqatan usyara, maka diberilah dia naqah unta yang hampir melahirkan. Unta yang hampir melahirkan. Faqala barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberimu berkah. Memberi berkah kepadamu dalam harta tersebut, dalam unta tersebut, pada unta tersebut. Qala fa'atal Kemudian malaikat itu datang pula kepada akra, orang yang botak, yang tidak pernah tumbuh rambutnya. Qala ayyu syai'in ahabbu ilaik? Sesuatu yang apa yang, yang mana yang kamu lebih sukai? Sesuatu yang seperti apa yang lebih kamu inginkan? Qala sya'run hasan wa yadhhabu anni hadzal ladzi qad qadari qadaran nas bihi. Aku ingin rambut yang bagus dan hilang dariku sesuatu yang manusia merasa jijik kepadaku karenanya. Jadi masa itu botak itu itu dianggap aneh dan dianggap penyakit dan sesuatu menjijikkan. Tapi sekarang orang bangga dengan yang gundul-gundul selalu ingin syukur terus. Apalagi yang baru umrah. Nah, orang-orang khawarij itu jadi tanda malah bagi mereka. Ya, jadi tanda bagi mereka. Nah, <clears throat> Famasahahu kemudian dia mengusapnya. Fadhahaba anhu wa utiya sya'ran hasanan. Dia pun mengusapnya dan hilanglah darinya kotorannya ini penyakit tersebut wa utiya sya'ran hasanan. Lalu dia diberi rambut yang bagus. Faqala fa ayyul mali ahabbu ilaik? Harta seperti apa yang kamu sukai? Qala al-baqar aw al-ibil. Fa utiya baqaratan hamilan. Unta. Syak tadi. Ya, dia bakaratan hamilan. Maka dia diberikan apa namanya sapi bakaratan hamilan yang hampir melahirkan. Qala barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkatimu di dalam sapi pada sapi tersebut atau karena sapi tersebut. Qala fa'atal a'ma. Kemudian malaikat itu mendatangi orang yang buta. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik? Apa yang kamu inginkan, yang kamu sukai? Qala an yaruddallaha in yaruddallahu ilayya basari. Aku ingin Allah mengembalikan penglihatanku. Fa'ubsira bihin nas. Lalu aku bisa melihat manusia dengannya. Qala famasahahu. <clears throat> Kemudian malaikat mengusapnya. Faraddallahu ilaihi basara Lalu Allah kembalikan mata penglihatannya kepada orang tersebut. Bisa melihat lagi. Qala ayyul mali ahabbu ilaik. Harta seperti apa yang kamu sukai. Qala al-ghanam kambing. Fa'utiya syatan walidan. Lalu dia diberi seekor kambing betina yang hampir melahirkan. Fa'untija hadani wa hada. Kalimat untija, antaja ini digunakan untuk binatang-binatang besar. Nah. <clears throat> Dua binatang yang besar tadi <clears throat> itu melahirkan. <clears throat> Wa hada. Yang ini melahirkan juga. Maknanya sama. Fakana lihada wadin minal ibil. Nah, yang punya unta tadi akhirnya berkembang biak, berkembang biak mempunyai unta sepenuh lembah. Lembah itu lumayan besar. Kalau waktu itu di zaman perang Hunain itu sampai sekitar empat ribuan bahkan beberapa puluh ribu ekor unta itu dibagikan satu persatu kepada Nah, pembesar-pembesar Quraisy ini 100, ini 100, ini 100, ini 100, masih banyak. Ada kambing lagi dilihat oleh Sofwan bin Umayyah, kambing banyak sekali. Namanya baru masih dalam kekafiran, melihat itu terkagum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat, kamu suka, suka, ambil, buat kamu semua. Di satu lembah kambing itu dengan banyaknya itu diberikan kepada atau ternak begitu banyaknya sudah satu lembah diberikan kepada Sofwan bin Umayyah dengan cuma-cuma. Nah, ini orang nggak takut miskin nggak ada Sofwan dan memang terkenal juga Sofwan itu termasuk orang yang dermawan, termasuk orang yang pemurah, penyantun. Walaupun mereka itu ya, terkenal suka membantu orang. Nah, nah itu Subhanallah. Ketika apa, melihat sikap Rasulullah itu langsung segera dia, nah itu juga masuk masuk Islam. Qala walihada wadin minal bakar. Yang punya sapi tadi berkembang biak juga memenuhi lembah. Dan walihada wadin minal ghanam. Yang punya kambing pun juga berkembang biak sebanyak lembah. Qala summa innahu atal abras fi suratihi wa hayatihi. Beberapa waktu kemudian datanglah malaikat tadi kepada orang yang berpenyakit sopak, orang yang pertama. Dalam bentuknya dan keadaan yang sama persis dengan keadaan orang yang pemilik unta ini di masa lalu. Nah, Fakola nah, rajul miskin. Saya orang miskin. Qad inqata'at biyal hibal fi safari. Bekalku habis dalam perjalananku. Fala balagha liyal yaum illa billahi thumma bika. Fala balagha liyal yaum illa billahi thumma bika. Tidak ada lagi bekal untukku hari ini kecuali karena Allah kemudian dengan pertolonganmu. Nah, ini ya ingat kita kalimat-kalimat ya untuk menjaga tauhid kita diajarkan kalimat lafaz sekalipun. Nah, fala balagha liyal yaum illa billah summa bika. Enggak boleh dengan waw. Enggak boleh dengan waw. As'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan wal jild al-hasan wal mal ba'iran ataballahu bihi fi safari. Aku minta kepadamu demi zat yang telah memberimu warna yang baik, warna yang bagus, yang telah memberimu kulit yang bagus, aku minta, yang juga memberimu harta, aku minta kepadamu seekor unta saja supaya aku bisa jadikan bekal dalam perjalananku. Faqala al-huququ katsira, banyak sekali permintaanmu dan hak-hak yang harus saya tunaikan itu banyak. Tanggungan saya banyak. Faqala lahu kata malaikat tadi yang menyamar tadi, "Ka'anni a'rifuk." Seakan-akan aku ini sepertinya pernah kenal kamu. Alam takun abras yaqzaruka nasu Fakiran fa'ataka Allahu azza wa jalla al-mal. Faqala kata malaikat tadi, Bukankah kamu dahulu penyakit punya penyakit sopan yang manusia merasa jijik kepadamu, miskin, lalu Allah memberimu harta. Faqala kata orang tadi, "Innama waristu hadzal mal kabiran an kabirin." Seakan-akan dia membantah ucapan malaikat tadi, ngawur ke salah kamu. Ini enggak lain adalah warisan. Ini warisan yang saya terima dari orang-orang tua saya. Warisan dari bapak saya, dari kakek saya. Yang terima turun-temurun dari orang besar. Nah. kata malaikat tadi. In kunta kadiban, fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu dusta, maka semoga Allah kembalikan kamu kepada keadaan semula. Kalau kamu dusta, maka semoga Allah kembalikan kamu kepada keadaan semula. Jadi, kembali. Qala thumma innahu atal aqra fi suratihi. Kan jelas dusta orang itu. Nah, orang itu semua adalah pemberian Allah. Qala thumma innahu atal aqra fi suratihi qala lahum mithla ma qala li hadha. Datang kepada orang yang botak kemudian dalam bentuk yang sama dan berkata kepadanya seperti yang dikatakannya kepada nah orang yang berpenyakit tadi, penyakit kulit tadi. Warad ja'alaihi mithla ma radda ala hadha. Sama ucapan orang yang penyakit botak ini tadi, membantah, menyalahkan, membantah, menolak permintaan malaikat tersebut. Faqala didoakan pula oleh malaikat tersebut, "In kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunta." Kalau kamu dusta, semoga Allah merubahmu kembali mengembalikan kamu kepada keadaanmu semula. Qala wa atal a'ma fi suratihi. Kemudian malaikat itu datang kepada orang yang buta dalam bentuknya yang sama seperti dulu. فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك orang miskin pengelana perantau habis bekal saya dalam perjalanan ini tidak ada yang bisa menyampaikan memberikan bekal kecuali engkau kecuali Allah dan kemudian engkau as'aluka billadzi radda 'alaika basarak syatan ataballagu biha fi safari aku minta kepadamu demi yang telah mengembalikan penglihatanmu Aku minta kepadamu satu seekor kambing untuk aku jadikan bekal dalam perjalanan. Faqala kata orang yang buta ini tadi yang sudah melihat dan jadi orang kaya, qad kuntu a'ma. Dulu memang saya buta. Faraddallahu alai faraddallahu ilayya basari. Lalu Allah mengembalikan mataku. Fakhudh ma syi'ta. Wada' ma syi'ta. Ambil semaumu. Lepaskan, biarkan semaumu. Berapa mau ambil silahkan Fawallahi la ajhaduka al-yawma syai'an akhadhat akhadtahu billah. Akhadtahu lillah. Demi Allah, aku tidak akan menyulitkanmu hari ini terhadap satu pun yang yakni sesuatu pun yang kamu ambil karena Allah. Berapapun kamu ambil, silahkan ambil. Nah, aku tidak akan mengingkarimu, tidak akan memarahimu, tidak akan menyusahkanmu. Faqala kata malaikat tadi, amsik malak, ambil hartamu. Fa inna mabtulitum Sesungguhnya Allah Allah kamu itu ini sesungguhnya kamu tidak lain adalah diuji, sedang di sedang diuji. fakat radiya anka wa ada ala sahibaik. Allah ridho kepadamu dan Allah marah kepada kedua temanmu itu. Nah, ini di zaman zaman dahulu. Nah, terjadi nah ya, sebuah kisah yang pasti yang terjadi tidak mungkin Rasulullah mengadakan dan bukan sekedar sekedar dongeng. Nah, dan itu dari wahyu karena beliau tidak pernah membaca kitab. Nah, nah, Allah banyak menjadi Rasulullah banyak menceritakan tentang kejadian-kejadian umat tersebut. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita untuk mengingat dan nikmat nikmat Allah itu bukan karena kita berhak untuk mendapatkannya. Nah, kita lihat keterangan Syekh. Qala rahimahullah bab ma fi qaulillahi ta'ala ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته مقصود هذه الترجمة tujuan dari bab ini anna kullaman za'ama anna ma utihi minan ni'am siapa saja yang menyangka mengakui meyakini bahwa kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepadanya wariz dan rezeki yang diberikan kepadanya bahwa bikaddihi itu karena usaha dia wa karena kecerdikannya, wa fitnatihi dan kecerdasannya. Au annahu mustahiqqun lidzalik. Siapa saja yang menganggap bahwa nikmat dan rezeki tersebut adalah karena dia merasa berhak, memang dia berhak. Nah, lima yadhunnu lahu 'ala Allahi min al-haq karena dia tahu bahwa dia punya hak yang harus ditanggung oleh Allah. Kadang yang mengira menyangka bahwa Allah punya punya kewajiban untuk memenuhi hak dia. Fa inna hadza maka sikap seperti ini munafin li tauhid. Munafin li tauhid. Li'anna al-mu'min haqqan. Karena seorang mukmin yang hakiki yang sejati man ya'tarifu bi ni'amillahi adh-dhahirah wal batinah. Adalah orang yang mengakui nikmat Allah lahir dan batin. Itu semua adalah nikmat nikmat Allah, kesenangan yang dia peroleh kelapangan hati yang dia peroleh, kenyamanan, ketenangan. Nah, itu adalah nikmat dari dari Allah. Wa yusni 'ala Allah biha. Lalu dia puji-puji Allah, alhamdulillah. Kalau tidak Allah yang buat saya seperti ini, mungkin. Nah, alhamdulillah. Kalau bukan karena Allah, tidak akan mungkin kita bisa sampai di majelis ini. Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin bisa kita memahami pelajaran ini. Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin kita bisa mengamalkannya. Semua adalah karena karena Allah. Allah membimbing kita, memudahkan kita dan bahkan semoga juga menjadikan amal niat kita sejak berangkat dari rumah adalah niat yang hanya mengharapkan rida Allah dan itu adalah nikmat. Nah, wa yudifuha ila fadlihi wa ihsanihi lalu menyandarkan nikmat tersebut kepada karunia Allah dan kebaikan-kebaikan Allah wa biha ala taatihi lalu dia menggunakan nikmat tersebut untuk semakin taat kepada kepada Allah wala yaralahu haqqan 'ala Allah seorang mukmin yang sejati tidak melihat bahwa dia punya hak yang harus ditanggung oleh Allah yang menjadi kewajiban Allah untuk memenuhi haknya dia memang harus dapatkan seperti ini tidak itu bukan sikap seorang mukmin bukan sikap seorang muwahhid wa innamal haqqu kulluhu lillah hak itu semua milik Allah Hak itu semua milik Allah. Semua yang ada di alam ini semuanya adalah milik Allah. Kalau Allah tahan hatta hidayah, hatta taufik, nah, hatta taufik kalau Allah tahan dari kita. Nah, tidak akan mungkin kita bisa berangkat. Tidak akan mungkin. Bahkan ketika mungkin kita di dalam majelis ini pun Sekalipun kita sudah berada di dalam majelis ini, menyimak, mendengarkan, menyampaikan, menulis, mencatat. Kalau bukan karena Allah tidak akan mungkin kita bisa memahaminya. Tidak akan mungkin bisa me, me, menangkapnya. Bahkan tidak akan mungkin membuat kita bisa berubah. Terketuk dengan apa yang kita dengar dan apa yang kita pelajari. Itu semua adalah nikmat dari Allah. Nah, fala yaluman illa nafsah. Kalau dia tidak bisa mendapatkan, tidak bisa memahaminya, tidak bisa mengamalkannya, jangan celah siapapun kecuali dirinya. Apa sebabnya? Allah halangi dia untuk mendapatkan taufik untuk mengamalkan apa yang dia dengar kebaikan-kebaikan yang dia terima. Apa sebabnya? Dia, dia ini ter, ter, terhalang untuk berangkat ke majelis ilmu. Nah. Qala wa annahu abdun mahdun min jami'i wujuh dan dia meyakini bahwa dia adalah hamba murni dari semua sisinya dia adalah hamba yang artinya apa? Dia butuh kepada Allah. Dia bergantung kepada Allah. Fa bihadza yatahaqqaqul iman wat tauhid. Dengan sikap seperti ini, dengan keyakinan seperti inilah baru bersih iman dan tauhid seseorang. Wa bididdihi sebaliknya yatahaqqaqu kufranun ni'am. Kalau dengan sikap sebaliknya apa? Dia menyandarkan bahwa dia merasa berhak untuk mendapatkan nikmat tersebut bahkan seperti yang disebutkan oleh Syekh tadi. Nah, ada muncul dalam perasaannya bahwa kemahiran dia bisa hadir ke sini adalah karena dia nah sengaja datang memang Kok karena kekuatannya, karena memang keinginannya. Siapa yang munculkan keinginan tersebut? Nah, dan kemudian dia bisa mem bisa memahaminya. Siapa yang memudahkan dia untuk bisa memahami? Bahkan belum tentu yang memahami itu bisa mengamalkannya. Nah, belum tentu yang bisa mengamalkannya bisa pula menyampaikannya. Dimudahkan oleh Allah untuk menyampaikannya. Nah, semua adalah karunia karunia Allah. Maka ketika dia menyandarkan merasa bahwa dia yang punya hak Allah memang wajib dan harus memenuhinya, itu berarti dia jelas-jelas kufur nikmat. Dan Allah sudah mengingatkan wa. Ya, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguhnya apa nah, la in syakartum Allah sudah mengumumkan kalau kamu betul-betul bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum pasti sungguh-sungguh pasti aku tambah nikmatku kepadamu. Allah katakan apa? Tambahi. Mereka yang merasa bersyukur mendapatkan nikmat hidayah. Allah tambah hidayah padanya. Alladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Mereka yang mau menerima petunjuk, mereka yang menyadari bahwa ilmu ini adalah milik Allah. Allah mudahkan dia untuk menangkapnya, Allah mudahkan dia untuk menyampaikannya, Allah mudahkan untuk dia menerimanya, memahaminya dan bahkan mengamalkannya itu semua adalah nikmat dari Allah, karunia dari Allah bukan karena kepandaian dia, bukan karena kemampuan dia, maka Allah tambahi untuknya hidayah dan Allah datangkan kepada mereka takwa mereka. Ini yang kita inginkan. Wal ujub, maka akan muncul ujub bin merasa bangga. Merasa bangga, merasa he, merasa hebat, tarafu, ta'ali. Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin yang saya minta tadi, ta'ali fi janibir ubudiyah merasa hebat dari dalam apa terhadap sisi-sisi ubudiyah. Siapa dia? Dia adalah seorang hamba murni dalam keadaan dia keluar dari ibunya dalam keadaan tidak punya apa-apa, tidak membawa apa-apa. Wal idlal dan muncul sikap idlal, merasa menyanyi Allah itu memang wajib ya, punya memberi tugas kepada Allah untuk memberi dia yang seperti ini karena saya sudah seperti ini. Merasa dia telah memberi jasa alladhi huwa min a'dhamil uyub. Yang ini semua adalah aib yang sangat berat, sangat celah, sangat jelek pada sese pada seseorang. Nah, kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat seperti ini. Kita akui bahwa kita adalah abdun mahd dan kita akui bahwa semua yang kita rasakan ini semua adalah nikmat nikmat dari Allah. Nah, memang karunia dari Allah. Alhamdulillah alladhi hadana li wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Laula enam kalau bukan karena Allah mahtadaina, tidak akan mungkin kita mendapatkan petunjuk. Tidak akan mungkin bisa kita memahami, tidak akan mungkin bisa kita mengamalkannya. Tidak akan mungkin bisa kita menyampaikannya, memberikan bagian, berbagi dengan orang yang kita sayangi, kita cintai, keluarga kita. Nah, menasehati orang-orang yang di bawah kita. Banyak untuk kita sendiri. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah mudahkan untuk memahaminya. Allah mudahkan untuk mengamalkannya. Dan Allah mudahkan untuk kita menyampaikannya. Semoga Allah sesalkan pula nikmat. Nikmat tersebut dan menambah nikmat tersebut. Dan membantu kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat. Nikmat tersebut. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Qala fihi masailan ula tafsirul ayah. Sudah lewat. Atsaniyah ma makna la yaqulanna hadza li. Beberapa nafsir yang disebutkan oleh para ulama di atas dari ada dia merasa dia punya hak apalagi disebutkan oleh Syekh Utsaimin dua bentuk tadi. Asalisa ma makna qawlihi qala inna ma utituhu ala ilmin indi. Perkataan Mujahid, perkataan Qatadah menganggap bahwa itu adalah ilmu dia tentang usaha atau ilmu Allah yang memang dia memang pantas untuk menerima menerimanya. Ar-rabi'ah ma fi hadhil qissah al-ajibah min al-ibar al-azimah. yakni kisah yang ajib yang di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat agung dan memang itu semua kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Dalam kisah-kisah mereka umat-umat terdahulu itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang akalnya berfungsi, orang-orang yang hatinya hidup, orang-orang yang memang mau mengambil petunjuk dengan Al-Qur'an, itu mereka akan melihat bahwa ayat-ayat tersebut itu adalah berguna untuk untuk dirinya, untuk dirinya. Maka nah, minta selalu kepada Allah untuk membantu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki ibadah kepada kepada Allah menggunakan nikmat-nikmat itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah